abid yang ahli ibadah, hamid, yang dia itu memuji Allah. Wahada minal hammadin. Dan orang ini adalah termasuk orang yang banyak memuji Allah. Alladzina hum awwalu man yud'a ilal jannah. Yang mana mereka itulah golongan yang akan pertama kali dipanggil masuk ke dalam surga, orang-orang yang memuji Allah. Wa min bainihim sahibul wa hamd. Dan di tengah-tengah mereka ada pemegang bendera pujian yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Adamu famintunihi tahta taliwaih. Nabi Adam dan generasi yang setelah beliau semuanya ada di bawah bendera ini yaitu bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang beliau adalah pemegang liwaul hamd, pemegang bendera pujian. Wa hadza yakunul qada'u khairan lah. Dan orang yang semacam ini takdir itu memang bagus untuk dia, dia paham itu. Wa nikmatan minallahi alaih dan dia memang paham bahwasanya takdir itu semuanya adalah nikmat dari Allah untuk dirinya. Orang yang bisa mencapai semacam ini hidupnya bahagia, tentram dan tenang. Selesai dari kitab Majmu'ul Fatawa. Tentunya hal ini memerlukan apa? Ilmu yang cukup. Makanya kita masuk kepada bab yang kelima, daruratul ilmi fi muqabalatil masaib Pentingnya ilmu, darurah ini adalah kepentingan yang amat pasti. Pentingnya ilmu di dalam menghadapi musibah-musibah. Inna tanbih la budda minhu. Sesungguhnya peringatan itu memang harus disampaikan. Anna hadhil maratib la tunalu bil jahl. Bahwasanya tingkatan-tingkatan tadi itu, tingkatan kesabaran, kemudian tingkatan ridha, kemudian sampai tingkatan syukur, itu tidak bisa dicapai dengan kebodohan. Bal ila rusuhil ilm. Bahkan dia itu amat memerlukan kepada kedalaman ilmu. Bihaqiqati la ilaha illallah. Kepada hakikat la ilaha illallah. Annahu la yasturu min aqwalihi wa af'alihi illal hasan wal ahsan. Bahwasanya tidaklah muncul dari ucapan-ucapan Allah dan perbuatan-perbuatan Allah kecuali sesuatu yang bagus dan lebih bagus. Tidak ada yang jelek muncul dari Allah. Wal hikmah dan semuanya itu penuh dengan hikmah. Fahuwal mustahiqu lil hamdi wahdah. Maka Allah itulah yang berhak mendapatkan pujian satu-satunya. Fala yastahiqu an yu'bada illallahu wahdah maka tidak berhak untuk diibadahi kecuali Allah satu-satunya. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa hadha huwa mu'taqadu ahli sunnati wa jamaah. Dan inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Meyakini sesembahan yang benar hanya Allah dengan seluruh konsekuensinya. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Lakin yakunu hamduhu lillah wa ridahu fi qada'ih akan tetapi ujian dia kepada Allah dan keridhaan dia kepada takdir Allah itu min haitsu arafallaha wa ahabbah. Kalau dia itu memang mengenal Allah dan mencintai Allah wa abadah eh, wa abadah dan beribadah kepadanya. Kalau tidak kenal Allah tentunya lain gaya hidupnya seperti seperti yang kita lihat jadi gaya hidup orang kafir, orang yang tidak kenal Allah, lain gayanya. La, apa? al-uluhiyyata wahdah karena memang hanya dia yang berhak untuk diibadahi satu-satunya la syarikalah. Tiada sekutu baginya. Fayakunu sabruhu wa ridahu wa hamduhu min ibadi min ibadatihi sehingga jadilah kesabaran hamba ini dan keridhaan dia dan pujian dia dari peribadatan dia itu asadirati an hadhil ma'rifah yang bersumber dari pengetahuan ini wasyahadah dan dari persaksian ini Beda dengan orang-orang yang tidak kenal Allah. Bahkan apa mata hatinya itu buta dari Allah. Sehingga dia keliru ketika datang musibah. Wahada yashadu fi qalbihi. Dan orang ini dia bersaksi dengan hatinya annahu la ilaha bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Wal ilahu indah sementara ilah menurut dirinya dan ini benar Huwal mustahil lil ibadah. Dia itulah yang berhak untuk diibadahi. Kalau ada musibah langsung larinya kepada Allah, hatinya langsung terarah ke zat yang ada di atas langit sana, bukan lari ke tangkal-tangkal atau ke azimat atau lari ke bomo atau lari ke kuburan keramat, bukan. Bikhilafi man lam yashhad illa mujarrada rububiyyati. Eh, berbeda dengan orang yang tidak bersaksi kecuali dengan sekedar rububiyah Allah wa masyiatih sekedar kehendak Allah wa qudratihi dan sekedar ketetapan Allah au mujarradi ihsanih eh, au mujarrada ihsanihi wa nikmatih atau sekedar bersaksi akan semata-mata kebaikan Allah dan nikmat Allah ini lebih tinggi dari yang tadi dari yang hanya menyaksikan rububiyah fa innahuma karena dua orang eh, dua perkara ini yaitu menyaksikan rububiyah dan menyaksikan ihsan dan nikmat mashhadani naqisan itu adalah dua persaksian yang kurang walaupun tentunya semuanya wajib tetapi ini kurang qasiran yang terbatas wa ma yaqtasiru alaihima hanyalah yang membatasi diri kepada dua persaksian ini saja man naqasa ilmuhu billah orang yang ilmunya tentang Allah itu kurang wa bidinihi alladhi ba'atha bihi rusulah dan kurang ilmu dia tentang agama ya agama Allah yang dengannya Allah mengutus para utusannya wa anzala bihi kutubah ilmunya tentang kitab-kitab Allah itu kurang ka ahlil bid'ah min jahmiyah seperti dari kalangan ahlul bid'ah ahlul bid'ah dari kalangan jahmiyah ya mereka hanya menetapkan Allah taala apa itu berbuat sekehendaknya tetapi tanpa hikmah Wal qadariyah. Al qadariyah yang mana? Yang al jabriyah. Sama, qadariyah jabriyah di sini adalah jahmiyah, sama. Meyakini semuanya dipaksa oleh Allah Ta'ala. Maka ini orang semacam ini tidak tumbuh di dalam hatinya kecintaan. Dan memang orang jahmiyah meyakini apa Allah Ta'ala itu tidak mencintai dan tidak bisa dicintai. Wal qadariyah fil mu'tazilah. Dan sebaliknya, qadariyah mu'tazilah yang meyakini Allah Ta'ala itu wajib melakukan segala sesuatu dengan hikmah. Hikmah yang apa itu? Yaitu hikmah yang akliyah, hikmah yang, yang harus sesuai dengan apa yang dipahami oleh asal manusia. Makanya mereka mengatakan Allah Ta'ala tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Allah Ta'ala terlarang melakukan ini, terlarang melakukan itu. Ini untuk yang mu'tazilah. Orang-orang semacam ini mereka tidak mencapai derajat kecintaan kepada Allah sebagaimana mestinya. Fa'innal awal, karena yang pertama, untuk yang Jahmiyah dan Jabriyah, Mashhadu ula'ik, eh, apa? Bahwasanya yang pertama yaitu mashhadu rububiyah, hanya sekedar menyaksikan rububiyah Allah, itu adalah persaksian kelompok yang pertama, yaitu Jahmi, eh, apa? Jahmiyah dan Jabriyah. Segalanya itu hanya dipaksa oleh Allah. Wasani, sementara persaksian akan nikmat saja, mashhadu ula'ik, Persaksian dari kelompok yang kedua, kelompok yang Mu'tazilah. Meyakini memang Allah Ta'ala wajib memberikan nikmat kepada orang yang baik dan Allah Ta'ala wajib menyiksa pada orang yang jahat. Tidak dikembalikan kepada kepada apa? Kepada rahmat Allah, kepada luasnya ampunan dia dan sebagainya. Dua-duanya sama-sama tidak mencapai kecintaan sebagaimana mestinya. Wa syuhudu rububiyyatihi wa qudratihi wa masyiatihi dan persaksian akan rububiyah Allah akan takdir Allah dan akan kehendak Allah ma'asyuhudi rahmatihi disertai dengan persaksian akan kasih sayang Allah wa ihsanihi dan kebaikan dia wa fadlihi dan karunia dia ma'asyuhudi ulu ilahiyatihi ini yang lengkap yang lebih lengkap disertai dengan tipe yang ketiga yaitu persaksian akan ilahiyah Allah wa mahabbatihi kecintaan kepada dia waridahu dan keridoan dia, wahamdihi pujian untuk dia, wasana'i alaih sanjungan untuk dia, wa majdihi dan keagungan dia, huwa mashhadu ahli ilmi wal iman. Itu adalah persaksian para ulama dan kaum mukminin min ahli sunnati wal jamaah dari kalangan ahli sunnah wal jamaah at-tabi'ina bi ihsan lis-sabiqin al-awwalin orang-orang yang mengikuti dengan baik kepada yang pertama dan terdahulu masuk Islam minal muhajirin awal ansor Maka memang ibadah yang benar baik zahirah ataupun yang batinah itu adalah ibadah orang-orang yang punya ilmu dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Baik, selesai dari Majmu'ul Fatawa. Qala al mu'allif wafaqahullah wa idza alimna hadza kullah. Kalau kita tahu ini semua ma'al faham disertai dengan pemahaman, alimna annahu la yang bagi lana Tahulah kita bahwasanya tidak baik, tidak pantas bagi kita anuk syakwa ila fulan wa fulan. Untuk kita memperbanyak keluhan kepada fulan dan fulan kepada sesama makhluk. Mengeluhkan apa? Mengeluhkan ketetapan Allah. Ba'da'an arafna annal maso'iba Bisa bisababi kasrati zulubina. Setelah kita mengetahui bahwasanya musibah-musibah itu adalah disebabkan oleh banyaknya dosa-dosa kita wa anna Allah qad ikhtara lana khaira dan bahwasanya Allah itu telah memilih untuk kita sesuatu yang terbaik di hadhil masaib dengan musibah-musibah ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yusib minhu barang siapa diinginkan Allah kebaikan Allah ingin memberikan kebaikan pada dia Allah akan memberikan musibah kepada dia maka jangan heran yang paling banyak menerima musibah siapa? Rasulullah. Tapi jiwa beliau penuh dengan kelapangan, nama beliau terus terangkat, beliau juga tentram dan dicintai baik ketika hidup ataupun ketika mati, ketika meninggal dan sampai hari kiamat. Maka itu adalah kebaikan yang banyak. Hadis Abi Hurairah riwayat Imam Bukhari. Tetapi tentunya perlu ada apa itu pembatasan sebagai yang sebagaimana yang akan kita sebutkan berikut ini. Al-Babu Samis, bab yang keenam, Sallallahu al-afiyah. Mohonlah kepada Allah keselamatan. Walaysa hadal bayanu kulluhu. Bukanlah penjelasan ini semua yang telah lewat. Bimakna annahu yajuzu juzulana at-ta'arrudu lil bara. Bahwasanya boleh bagi kita untuk menyodorkan diri kepada bencana, sengaja mencari musibah. Tentunya itu tidak benar. Rasulullah saja apa? menghindar dari musibah. Tapi kalau cetak musibah, disikapi dengan yang telah lewat. Wal alaina du'aul hasanati wal afiyah. Bahkan kita wajib mohon kepada Allah kebaikan dan keselamatan. Fa'an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal muslimin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seseorang dari muslimin dari kalangan sahabat. Qad Qad yaitu dia sudah kurus badannya. Fasara mithlal harab. Sehingga dia itu seperti anak ayam atau anak burung sama namanya harab. Saking kurusnya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang ini sakit dia. Rasulullah bertanya kepada dia, "Kunta tad'u bi Apakah kamu pernah meminta sesuatu? Au tas'aluhu iya atau mungkin kamu memang meminta kepada Allah suatu perkara sehingga mengalami semacam ini? Oh, na'am. Iya, kuntu akul. Saya sering mengatakan, Allahumma ma kunta, ma kunta mu'aqibiyya bihi fil akhirah. Ya Allah, hukuman apapun yang akan engkau timpakan kepada saya kepada saya di akhirat, fa'ajil huli di dunia. Maka segerakanlah dia di dunia. Niatnya baik. Jangan sampai disiksa di akhirat sekarang aja ya Allah. Faqala Rasulullah SAW, Subhanallah, la tutiquh. Rasulullah bersabda, Subhanallah, mazuki Allah, kamu tidak akan sanggup memikul siksaan. Au la tastati'uh, engkau tidak akan mampu memikul hukuman Allah. Apalah kulta, apakah engkau tidak mau mengatakan, Allahumma atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami di dunia itu kebaikan, dan di akhirat kebaikan, dan lindungilah kami dari siksaan neraka. Menunjukkan apa? Walaupun musibah itu hikmahnya banyak, tetapi kita disuruh untuk apa minta yang baik-baik, minta kebaikan di dunia dan di akhirat dan selamat dari neraka. Hasanah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ini adalah apa? Bentuknya adalah makrifah. Menunjukkan apa? Menunjukkan lil umum, keumuman. Makanya di dalam syarat disebutkan di dunia hasanah adalah segala macam kebaikan di dunia, masuk di dalam kalimat ini. Juga segala macam kebaikan di akhirat, masuk di dalam kalimat ini. Ditambah lagi dengan dilindungi dari neraka. Maka doa ini walaupun pendek, tetapi memang doa yang sangat lengkap. Makanya sebagaimana datang dari hadis Anas dalam riwayat yang lain, Anas mengatakan bahwasanya apa? Rasulullah SAW sering mengucapkan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu yang Allah Taala ajarkan di dalam surat Al-Baqarah. Qala pada Allah lahu fasafa. Lalu Rasulullah SAW mendoakan untuk orang ini, kemudian Allah Taala menyembuhkan dia. Dan dari sini kita mendapatkan faidah bahwasanya apa? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Kam min muridin lil khair lam yusibhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkannya. Sahabat ini ingin baik tetapi karena belum tahu ilmunya maka jalannya keliru. Tetapi alhamdulillah ada Rasulullah ada di sisi mereka sehingga mudah untuk segera diperbaiki. Maka kalau kita kita sudah jauh dari apa dari Rasulullah agar kita selamat dan tidak salah langkah kita ikuti warisan Rasulullah SAW yaitu apa ilmu dan sunnah ini Jangan mencari-cari cara yang lain yang tidak beliau ajarkan. Hada huwa hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia jalan Nabi. Hadiyun artinya tariqa. Kalau huda artinya irsyad, petunjuk. Ini dia jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Berdoa yang baik-baik, bukan minta musibah. Fa'an Anas radhiyallahu anhu qala kana aktsaru in Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah ketika berdoa adalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al hadis muttafaqun alaih. Baik. Fa nahnu nastayqin. Maka kita meyakini bi hikmatillahi wa rahmatih akan hikmah Allah dan rahmatnya walaupun musibah itu berat dan berbagai macam bentuknya tapi kita yakin ini ada hikmah dan ada kasih sayang Allah di dalam musibah itu. Walaupun begitu apa? Wa nas'aluhu al-afwa wal afiyah. Kita mohon kepada Allah pemaafan dan keselamatan. An Awfat ibn Amir, ibni Amir rahimahullah qala khatafana Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqal, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqami hada amal awal. Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah pernah berkhotbah. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW pernah bangkit di tempatku ini, berdiri di tempatku ini pada tahun pertama. Yaitu kemungkinan adalah maksudnya tahun pertama Hijriah. Wabaka Abu Bakar. Abu Bakar tidak sanggup melanjutkan, bahkan menangis. Memang seperti itu, kalau kita mengingat orang yang kita cintai dan telah meninggalkan kita, kita menyebut langsung kita ingat dan itu menimbulkan keharuan. Sebagaimana hadis Abidzar menyebutkan itu juga dan menangis. Demikian berulang-ulang. Faqala Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar setelah itu berkata, Salullahal mu'afah. Mohonlah kepada Allah pemaafan. Mu'afah. al qaul al-afiyah. Atau barangkali beliau mengatakan afiyah, yaitu keselamatan. Falam yu'ta ahadun qattu. Tidaklah seseorang itu diberi sesuatu sedikit pun. Ba'dal yakin, setelah keyakinan, afdala minal afiyah awil mu'afah yang lebih utama daripada keselamatan atau pemaafan. Kemudian apalagi alaikum bisidq. Kalian harus menjaga kejujuran. Fa innahu ma'al bir karena sesungguhnya kejujuran itu bersama dengan kebajikan. Wahuma fil jannah dan dua perkara ini ada di dalam surga. Wa iyyakum wal kadhib dan hindarilah oleh kalian kedustaan. Fa innahu ma'al fujur karena sesungguhnya kedustaan itu bersama dengan kejahatan. Al-Fujur Ibnu Jami'un Likul Lishar. Suatu istilah yang mencakup segala kejelekan. Itu namanya fujur. Wahumah finnar. Dan dua-duanya di dalam neraka. Ini disebutkan di dalam hadis mutafakun alaih dari siapa? Dari Ibnu eh, Ibnu Mas'ud. Rasulullah bersabda demikian. Jadi ini bukan hanya ucapan Abu Bakar. Wala tahasadu. Ini juga Datang dari Rasulullah juga dari hadis siapa? Hadis Abi Hurairah. Janganlah kalian saling mendengki, saling hasad. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala taqata'u, janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Wala tajabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Wa kunu ikhwana, jadilah kalian itu bersaudara kama amarakumullahu taala. Sebagaimana yang Allah taala perintahkan kepada kalian. Ini masya Allah nasihat bagus dari Amirul Mukminin. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya Hasan. Adapun untuk yang berikutnya besok insya Allah Allah Taala.